kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Kenapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Iya. Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-680 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wendalubis sebagai Lare Angon, Arya sebagai Silung Keling, Siska sebagai Keluh Titis, Yati Indra sebagai Talang Alun, Iwan Dahlan sebagai Sambo, Deddy sebagai Nisado, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Innalillahi, artis ini meninggal karena kanker serviks. Kasihan ya, Jung. Sekarang ini loh, rasanya kanker serviks udah kayak momok buat perempuan. Bayangkan, kabarnya WHO mencatat kalau ada ribuan perempuan meninggal ah. karena kanker serviks. Nah terus, gimana ya untuk tahu apa kita aman dari penyakit ya, ini? Salah satu caranya dengan pemeriksaan inspeksi visual asetat atau IVA hmm. dan pap smear, Jeng. Pasti dan mahal ya, Jeng? Enggak kok. Oh, iya? Selama sampai ikut BPJS Kesehatan, biaya IVA dan pap smear gratis. Syaratnya apa? Hmm, sudah menikah, usia 30 tahun ke atas, tidak sedang hamil, menstruasi, dan tidak berhubungan dua hari sebelum pemeriksaan. Terus isi formulirnya. Tafsirnya terus kemana? Bisa ke puskesmas, klinik, dokter praktek, sampai rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Jeng. Seperti RSUD Belambangan, Rumah Sakit Yasmin, PKU Muhammadiyah Rugo Jampi, Rumah Sakit NU Mangir, RSUD Genteng, Alhuda Genteng, dan Rumah Sakit Bakti Susadekri Oh iya, tidak perlu rujukan. Cukup menyerahkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan. Sudah, beres. Info lengkap hubungi saudari Risa di 0333 410 644 atau hubungi rumah sakit yang ditunjuk. Bukan hanya Badrawati yang merasakan seolah akan berhenti berdetak jantungnya, tetapi juga Lare Angon yang berdiri tidak jauh darinya. Badrawati melangkah bergeser mendekati Lare Angon. Kaget yang tiada terkira itu juga menggerayangi Ki Gelung Keling dengan anak dan keponakannya. Mereka memperhatikan apa yang terjadi dengan tanpa berkedip. Sementara di atas pohon, Orang yang bergelantungan bagaikan kelelawar itu sama sekali tidak terusik oleh apa yang terjadi. karena kesulitan? Iya, jika kau terus memaksakan tantanganmu. Lalu, apa menurut paman yang sebaiknya aku lakukan? Kurasa tidak ada pilihan lain, Badrawati. Kecuali dua orang itu kita lawan bersama-sama. Jika keduanya kita bunuh dalam waktu bersamaan, maka keduanya tidak mempunyai kesempatan untuk menghidupkan kembali satu sama lainnya. Paman benar kita akan melakukan cara itu. Cara itu belum tentu mudah untuk dikerjakan, Padrawati. Dan mereka tentu sadar akan titik kelemahan itu. Ingat, Padrawati, kesulitan yang akan kita alami akan lebih besar jika yang sedang bergelantungan di atas itu turun. Iya. Ah. Kisanak Sambo dan kisah Kisanak Misadu. Dengan jujur aku menyampaikan rasa kekagumanku Rupanya Kisanak berdua menguasai sejenis ilmu yang sangat langka dan tidak sembarang orang yang mempunyainya. Sejenis ajian yang kukira hanya ada dalam dongeng. Namun ternyata sekarang aku menyaksikannya dengan mata dan kepalaku sendiri. Di dalam sebuah kisah yang memiliki ajian semacam itu adalah Lumbusora dan Mahesa Sura, penghuni Goa Kiskenda. Kalau Kisanak berdua tidak keberatan mengatakan kepada kami Ilmu apakah itu namanya? Apakah kisanak mewarisi ilmu itu dari kisah yang aku sebut tadi? Mereka dewa-dewa kami. Apa? Dewa? Iya. Lembu Sora dan Mahesa Sura adalah para dewa kami. Ah, bukan main. Apakah kisanak berdua meyakini kisah Goa Kiskenda itu benar-benar ada? Itu bukan urusanmu. Tidak ada gunanya kita berbicara bertele-tele. Kita harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Dan bocah itu bagianku. Baik. Hei bocah, baik. Janganlah kau lari ketakutan setelah melihat kenyataan atas diriku. Aku akan mencoba sekali lagi. Aku ingin mendapatkan keyakinan. Apakah benar kedua orang itu mampu menghidupkan satu dengan yang lainnya? Sekarang, aku akan menyerangnya seorang lagi. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Hei, eh, apa yang kau pikirkan bocah kecil? Hmm? Indrawati telah meloncat dengan cepat dan mengayunkan cambuknya dengan kekuatan raksasa. Cambuk itu meledak menggelegar memekakan telinga. Lagi-lagi serangan itu tak pernah diduga oleh yang menjadi sasarannya. Sampo tak sempat mengelak, tubuhnya menggeliat menahan sakit dan kemudian ambruk. Nisado yang terperanjat melihat apa yang terjadi, segera meloncati tubuh yang ambruk itu. Namun tubuh Sambo tidak segera bangkit seperti yang dibayangkan Badrawati. Tubuh itu masih tetap tergeletak. duduk di tanah. Meski Nisado telah melangkainya. Kau, ah, kau memang bocah keparat. Namun justru karena itu, kau akan mengalami nasib yang paling mengerikan. Matikah dia? mengapa ia tidak bangkit? Hah? Tertawa? <laughs> Kau pikir kau akan bisa membunuh kami berdua? Hmm? Jangan mimpi. Bangunlah dari tidurmu. Oh, bukan main. Dia bangkit sekarang. Aku pikir orang itu tidak bangkit lagi. Ayunan cambuk ini tentu telah meruntuhkan semua isi dadanya. Termasuk jantung dan marasnya. Akan tetapi, demikiannya seorang melompatinya. Maka yang mati itu hidup lagi. Ini bukan lagi jenis ilmu kanuragan. Namun sudah merupakan ilmu setan. Penawalnya menguasai ilmu yang aneh. Sedang Panji Saprang itu sendiri juga menguasai ilmu yang tidak kalah aneh pula. Bukan main. Oh, bagaimana dengan Sambo? Oh, ayunan cambuk bocah itu benar-benar ayunan tenaga setan. Aduh, dadaku terasa retak. Ah, aku menjadi tidak telaten lagi. Kita bunuh keduanya. Oh, iya, Bandung! Berpencar, berpencar! sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walau boy. Walau Mbak Yu. Wes tahu empro toh? Obat tetes mangga tabru begitu. gitu. Apa kui? Lah ya wes cepat beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Ya, buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. kalian tidak menyusul kami? Mengapa kalian berpencar? Oh, itu sesuka kami. Kita bertarung. Tak perlu berpencar. Kita bertarung di sini. <laughs> Ketahuan belangmu kisanak. Kalian berdua hanya berani bertarung jika selalu berdampingan atau bersama-sama. Jika salah seorang di antara kalian mengalami bencana, maka dengan cepat yang lain menolong. Bukankah begitu? Marat, kita bertarung bersama-sama. Kita tidak perlu berpencar. Enak anak berdua. Tapi tidak enak kami berdua. Jika anak bisa saling menghidupkan, sebaliknya dengan kami. Jika salah seorang dari kami mati, maka matilah kami untuk selamanya. Ayolah, mari kita bersikap jantan. Kita bertarung satu lawan satu. Dan tidak perlu berada dalam satu lingkaran pertempuran. Keparat! Hanya pengejutan tidak berani memenuhi tantangan ini. Kalau kalian tidak berani, kalian bukan menjadi laki-laki jantan, tetapi sejenis makhluk perempuan yang pinjungan. Jiri Wende getih. Takut tak semampu melihat darah. Baik, Nizaro. Tidak, jangan. Kata-kata bocah itu membuat merah telingaku. Oh, ia hanya seorang bocah. Mengapa harus membuatmu marah? Wah, diamput. Bagaimana kisah anak berdua? Kisanak tidak berani menghadapi kami dengan pertarungan terpisah. Ayolah, ini hanya sebuah permainan. Mengapa harus takut? Ah, aku sobek mulutmu bocah lancang. Bagus, sobeklah. Ya, kita dong, ingat. Ah, ah, ah, Berdebah, iblis laknat genruo tetekan koi. Ah, ah, kita tidak perlu berpencar. Kita serang bocah setan itu Ya, suara menjarahkan diri dia saja. Ayo, Gus. Yeah. Yeah. Terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka. Empat tubuh berkelebat usul menyusul, membaurkan suara teriakan, benturan dan ledakan cambuk. Halus suara yang berkilat-kilat diputar bagaikan paling-paling. Namun cambuk Badrawati mengkilat bagaikan ular mamba mencari mangsa. Are angon dengan pedang tipisnya bergerak gesit bagaikan burung seriti yang siap menyambar mangsanya. Apa yang terjadi itu membuat Ki Gelung Kelung berhenti bernapas. benar-benar sebuah pertarungan yang luar biasa. Lihatlah bagaimana cara mereka bertarung. Kedua orang itu rupanya bernama Sambo dan Misato. Mereka menyerang dengan gerak susul menyusul sehingga selalu saling melangkah. Pertarungan ini sungguh-sungguh menyulitkan kedua lawan. Nampaknya kisah lari angon dan Badrawati itu sudah mengetahui kelemahan Sambo dan Nisado. Kedua orang itu terpancing untuk bertarung berpencar. Uh, ah, tetapi keduanya tidak melayani dan memusatkan serangannya hanya pada Badrawati. Menyebabkan di sana pelarian Angon tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut melibatkan dia. Memancing kedua orang lawannya untuk memisah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Wah, bukan main pertarungan yang luar biasa. Ah, Lihatlah betapa Nisado dan Sambo mengabaikan rasa sakit dan bahkan kematian. Mereka tidak peduli terhadap serangan yang dahsyat macam apapun. Baliknya Badrawati dan Kisana Klareangun itu tidak bisa bersikap demikian. Keadaan itu tidak mencemaskan, Ya, tentu saja sangat mencemaskan. Jika pertarungan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan bagaikan tanpa batas, akan membuat tenaga kisanak Lareangon dan Badrawati terperas. Belum lagi kita yang berselantungan di pohon itu ikut menerjunkan diri. Apakah tidak sebaiknya kita ikut menerjunkan diri ke dalam tempat itu, ayah? Aku sedang mempertimbangkan daun tetapi tidak untuk kalian berdua. Tingkat ilmu mereka yang bertarung itu sangat tinggi, hingga kalian akan seperti laron yang masuk dalam kobaran api. Oh, oh. sebuah saran buat kalian. Siapa kau? Jika kau pernah mendengar kisahku dari Badrawati maupun dari Amal, aku adalah Pinaka Swastirati, salah seorang dari tiga orang yang memiliki Raja Trinetra di telapak tangan kiri. Jangan coba-coba menerjunkan diri ke dalam pertarungan itu. Jika tidak ingin mati sia-sia. Aku sarankan, kembali saja kepada Pokan Sekarjati jika padepokan itu terlampau lama kau tinggalkan, bisa jadi akan dijarah oleh pihak lain. Pertimbangkan baik-baik apa yang aku katakan. Siapakah perempuan itu tadi, Paman? Dia, dia Nyai Pinaka Swasti Ratu. Ah, jadi itu orangnya. Eh, eh, Paman pernah mendengar namanya? Iya. Perempuan itulah yang melahirkan bayi yang sekarang sedang diburu-buru oleh titisan durga. Nyai Pinaka Swastika. Ya. Perempuan itu bernasib malang. yang justru menjamahnya untuk menjadi salah seorang dari pemilik Raja Trinetra. Pakaiannya tentang samping. Rambutnya awet-awetan tidak karuan. Matanya, matanya mengerikan. Sirik sekali dalam memandang orang lain. Lihat pertempuran itu. bagaikan diperas dari tubuh mereka yang berlaga. Badrawati basah bersimbah peluh. Ayunan-ayunan cambuknya terus menyalak susul menyusul memekakkan telinga. Binatang-binatang hutan yang semula meramaikan suasana seperti terbumbang tak bersuara. Pepohonan yang diterjang oleh mereka yang sedang berlaga, ambruk bosah basah. Tiba-tiba Badrawati dan Lare Angon meloncat menjauh, masing-masing mengambil jarak. yang akan kalian lakukan? Aku, aku tidak terhati dengan pertarungan macam ini. Lalu apa yang akan kau lakukan? Mari, kita semua mengadu Aji Pamungkas. Mengadu pucat dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana Paman Lari Angon? Kau sependapat? Ya, aku sependapat. Silahkan. Dengan siapa Paman akan membenturkan diri? Sambo bagianku. Bagus. Dengan demikian, kisah anak Isado bagianku. Baik, baik. Apapun yang kalian kehendaki, akan kami layani. memberikan kenyamanan untuk Anda yang melakukan perjalanan wisata atau bisnis di Banyuwangi. Mahkota Hotel Genteng Banyuwangi menyediakan fasilitas antar jemput gratis dari dan ke Bandara Blimbing Sari. Nikmati juga fasilitas kami, free hotspot area, resto, air panas, sarapan pagi dan kolam renang. Mahkota Hall dengan kapasitas sampai 2.000 orang dengan fasilitas lengkap seperti sound system, live music, paket wedding, dan lain-lain. Informasi dan reservasi Mahkota Hotel, Jalan Raya Jember nomor 55 Genteng Banyuwangi. Telepon 0333 846 555. Mahkota Hotel Genteng Banyuwangi dari tubuh mereka yang berlaga. Padrawati basah bersimbah peluh Ayunan-ayunan cambuknya terus menyalak susul menyusul memekakkan telinga. Binatang-binatang hutan yang semula meramaikan suasana seperti terbukan tak bersuara. Pepohonan yang diterjang oleh mereka yang sedang berlaga hampir usah basah. Tiba-tiba Badrawati dan Lare Angon meloncat menjauh, masing-masing mengambil jarak. kalian lakukan? Aku tidak terlatih dengan pertarungan macam ini. Jika kita bertarung seperti ini, maka sebulan pertarungan belum tentu rampung. Bahkan setahun, bahkan seumur hidup. Oh, lalu apa yang akan kau inginkan? Aku ingin pertarungan ini segera tuntas dan berakhir. Itulah sebabnya. Mari kita mengadu aji pamungkas adalah kita masing-masing. Kalau memang aku harus mati di sini, maka biarlah aku mati. Sebaliknya, jika kalian yang mati, janganlah sesali kematian ini. Nah, mari kita semua mengadu Aji Pamungkas, mengadu puncak dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana Paman Lari Angon? Paman sependapat denganku? Iya, aku sependapat. Pertarungan ini memang bertele-tele. Lebih baik pertarungan ini segera diakhiri. Silahkan. Dengan siapa Paman akan membetulkan diri? Sambo bagianku. Bagus. Dengan demikian, anak Nisado bagianku. Baik, baik. Apapun yang kalian kehendaki, akan kami layani. Kita serang kedua orang itu bersama-sama, Paman. Jangan sampai ada selisih waktu. Iya. <laughs> Apa yang kau tertawakan? Hmm? <laughs> Dengan menyerang kami bersama-sama, Kalian pikir kalian akan memburu kami dalam waktu yang bersamaan pula, hmm? <laughs> Tidak semudah itu. Nisado, kita gabungkan kekuatan kita. Ya, dan mata mereka akan terbelalak karenanya. Hop, hop. dan Lare Angon segera mempersiapkan diri. Keduanya telah mengambil ancang-ancang untuk melepaskan ajian pamungkasnya. Namun Sambo dan Nisado rupanya telah mempersiapkan diri pula. Kedua orang itu sadar sepenuhnya bahwa menghadapi Badrawati dan Lare Angon tidak boleh menganggap remeh. Sambo dan Nisado saling mendekat dan kemudian berhadapan satu dengan lainnya. Keempat tangan orang itu saling melekat. Apa yang diperbuat Nisado dan Sampo itu membuat Badrawati dan Lare Angon saling pandang. Mereka menggabungkan diri, masing-masing menyentuhkan tangannya sebuah cara khusus yang harus dipergunakan menghadapi gempuran yang datang persamaan. Bagaimana, Paman? Oh, kau lihat bagaimana sikap mereka, Badrawati. Mereka menggabungkan kekuatan, Paman. Iya, aku mengira mereka tentu telah menyiapkan sebuah cara khusus. Oh, lihat, Paman. Oh, senang apa mereka? Paman, apa yang mereka lakukan itu sedang membuat apa mereka? Oh, mereka meracut jala, membentuk kepompong Badrawati. Mereka menyembunyikan diri di balik kepompong itu. Oh, aneh sekali, benar-benar aneh. Mereka seperti serangga, seperti kolomonggo yang memiliki serat-serat aneh untuk membungkus diri. Semakin lama semakin tebal. Dan mereka sekarang hilang di balik benang-benang serat yang mereka buat. Bukan main. Baru kali ini aku melihat hal seperti ini. tidak jelas, Taman. Aku sama sekali tidak mengerti. Aneh sekali, Paman. Mereka berperilaku seperti binatang. Mereka memungkus diri di balik sebuah kepompong. Mereka menggerakkan tangannya silang menyilang dan amat cepat. Dari tangan mereka keluar serat-serat seperti jala rumah serangga. Semakin lama semakin banyak. Semakin banyak dan semakin tebal. Untuk kemudian tubuh mereka lenyap. Kedua orang itu sekarang terlindung. Apakah kepompong itu tidak mungkin digempur, Paman? Lihat, mereka akan melakukannya, Tawangalun. Sebenarnya lah, rasa penasaran itu sangat mengusik Badrawati maupun Lare Angon. Sampo dan Nisado telah lenyap terbungkus oleh sebuah kepompong. Kundukan benda aneh itu diam tenang. Badrawati dan Lare Angon berjalan lebih mendekat memperhatikan kepompong raksasa itu dengan lebih seksama. Bagaimana, Paman? Iya. mereka benar-benar bersembunyi di dalam kepompong. Aku tidak tahu apakah mereka bermaksud menghindari kita atau bagaimana. Siapa yang menghindar? Oh, Kisanak Sambo. Oh, ayo, seranglah kami. Gunakan ajian pamungkas yang kalian miliki. Ayo, janganlah kalian kebingungan seperti seekor kera yang terkena tulung. Hah? Seranglah kami. mereka tidak menghindar, Paman. Kita masih berada dalam perang tanding. Mengapa dia? Ayo, seranglah kami. Kepala tanggung, Paman. Yang mereka pergunakan itu membuat semakin penasaran. Ah, mari kita coba. Kita gempur mereka. Iya, kepalang tanggung. Hup. Hup. Wah, aku telah siap, Badrawati. Aku juga. Iya. pamungkas yang kalian miliki. Hmm. Apa kalian pikir kami takut? Kami tidak takut menghadapi prahara yang paling mengerikan macam apapun. Kami tidak merasa takut. Barat. Ulangi sekali lagi. Jangan merasa puas hanya menyerang sekali. Berdebah. Gila. Serangan yang aku lontarkan itu seperti berbalik menghantam dadaku sendiri. Ilmu apa namanya ini? Sial. Bagaimana, Paman? Serangan itu seperti menghantam dadaku sendiri, pada Wati. Iya, oh, oh, aku juga. Oh, ada sebuah kekuatan aneh yang menyelubungi kepompong itu. Tabir yang amat tebal. Oh, seperti kekuatan ilmu kebal lembu sekilan yang sudah mencapai tingkatan yang tidak terukur melindungi keduanya. Bukan main. Ini sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Kita coba sekali lagi, Paman. Jangan! Pro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. M mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan M di Radio Bintang Tenggara Badrawati. Ma maafkan aku, Bibi. Sudah aku bilang. Pergilah langsung ke Nusa Kambangan. Tempat ini menjadi urusanku. Ba bagaimana dengan orang yang sedang bergelantungan di atas itu? Orang itu memang benar Panji Saprang. Tapi, biarlah aku yang akan selalu membayanginya. Mengganggu sepak terjangnya. Aji Condo Birowo yang dimilikinya itu tidak akan berkutik melawan aku. Kenapa? Karena kami sama-sama memiliki Raja Trineta. Dan karena aku mempunyai sikap yang berbeda dengan mereka. Oh, bagaimana dengan kepompong itu? Tinggalkan mereka. Kami sedang berperang tanding. Menghadapi mereka kita tidak perlu bersikap gagah-gagahan. Juga tidak perlu pameran adu sikap jantan. Tinggalkan tempat ini. Semua yang ada di sini urusanku. Mari Badrawati. Wah. Ayo. Uh... Tidak ada pilihan lain bagi Badrawati dan Lare Angon kecuali menuruti perintah Pinaka Swasti Ratu. Keduanya segera bergegas melangkah meninggalkan tempat itu. Badrawati sempat melirik ke atas. Lelaki yang sedang bergelantungan itu tetap berada di sana. Dan ketika sudah dekat dengan di mana Ki Gelung Keling berada, Badrawati dan Lare Angon berhenti. Mereka menoleh dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. binaka itu? Ah, aku tidak tahu, Badrawati. Nampaknya Bibi Binaka akan membuat serangan. Iya. Sebenarnya lah, Binaka Swasti Ratu telah berada dalam jarak yang dekat dengan kepompong itu. Tangan kanannya ditekuk di depan dada. Tangan kirinya yang menyimpan rajah berwujud tatapan mata diangkat tinggi-tinggi. Tangan kiri yang menyimpan rajah durga itu nampak mengepul ke hitam hitaman Pinaka melangkah lebih dekat lagi, siap menyentuh kepompong itu dengan tangan kirinya. Bukan mereka lagi sekarang yang menjadi lawan, Akan tetapi aku. tidak bisa melompati satu sama lain untuk saling menghidupkan kembali. Iya, tetapi ilmu apa yang dipergunakan bibimu itu? Tentu raja di tangan kirinya itu, Paman. Oh, Badrawati, lihat. Oh, orang itu, Paman. Iya, mari kita segera meninggalkan tempat ini, Badrawati. Tunggu, Paman. Kita justru harus melihat apa yang terjadi. Sayang sekali, kalau kita tidak menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Bibi Pinaka terhadap orang itu. Tidak perlu Badrawati. Kita harus penuhi pesannya. Wah, Sayang sekali, Paman. Lihatlah, orang itu telah berancang-ancang, bersiap untuk meloncat turun. yang membungkus Sampo dan Nisado terbakar menjilat-jilat. Sampo dan Nisado yang telah meloncat keluar dari bungkus kepompong itu menggelepar-gelepar hangus. Pinaka ratu memandanginya dengan tatapan mata yang dingin. Perempuan malang kakak kandung Kameswara itu kemudian menengadah, memandang panci saprang yang bergelantungan di dahan. terjadi di sebuah sudut hutan mentauk itu dan apa yang akan dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu dan Panji Saprang. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.